Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Pureguk Anggur Mahadewa Kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja. Seperti cermin retak yang tak berharga. Cerita Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-295 ini dengan para pemain Bimo sebagai Prodo Sekar, Jumali sebagai Haryo Rangsang, Haris Jono sebagai Kertajaya, Api Burhan sebagai Rangga Lampitan, Kasdu Dewa sebagai Rono Patmo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pagi itu Haryo Rangsang menghadap Raja Kertajaya untuk melaporkan kejadian yang dialami prajurit Kediri yang menyerang Ganter. Ternyata di tempat itu, Tumenggung Rono Patmo pun sedang menghadap. hamba harus mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Hamba mohon ampun jika apa yang hamba sampaikan tidak berkenan di hati tuanku. Katakanlah Hari orang sang. Oh, mata-mata ganter itu telah menyusup kemana-mana tuanku. Penghancuran atas lumbung dan perbekalan ganter itu gagal. Karena mata-mata gantar telah berhasil mencium rencana itu. Dan mereka telah mempersiapkan diri untuk menjebak. Orang-orang dari berbagai perguruan yang dihimpun itu ternyata berjiwa kerdil takut berada di bawah hujan panah. Yang bertahan hanyalah Prodo Sekar dan Panji Anom. Lalu bagaimana dengan mereka? Tidak ada kemungkinan secuil pun bagi mereka untuk lolos. Hamba kemudian melaksanakan perintah tuanku. Prodo Sekar dan Panji Anom, hamba bunuh dengan pisau-pisau hamba. Keparat, pedebah, iblis. Demikianlah apa yang bisa hamba laporkan tuanku. Temunggung Rono Patmo. Hamba tuanku. Nah, apa katamu sekarang? Hamba menggarisbawahi apa yang telah dilaporkan oleh hari orang Sang tuanku. Hamba kecewa karena ternyata Proto Sekar dan Panji Anom beserta orang-orangnya yang dibawanya telah gagal melaksanakan tugas. Dan benar apa yang dikatakan oleh hari orang Sang, bahwa di Kediri bertebaran pengkhianat-pengkhianat yang berperan menjadi mata-mata. Demikianlah apa yang bisa hamba katakan tuanku. Tidak bisakah kau menumpaskannya? Hamba telah berusaha, Tuanku. Dan tidak habis-habisnya berusaha. Namun mohon paduka Tuanku menyadari bahwa orang-orang Gantar berusaha sekuat tenaga untuk menyusun jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu berhasil diputuskan justru di dalam istana sendiri. Akan tetapi jaring-jaring yang lain muncul lagi di tempat yang lain. Dan Rudro Bondo Nampaknya telah terlanjur cukup luas menempatkan jaring-jaringnya. Rudropondo. Oh, sakit sekali rasanya dada ini mendengar kau mengucapkan kembali Rono Seperti aku mendengar nama Ken Umang disebut. Terasa perih. Sebenarnya lah, tuanku. Nampaknya peran Rudropondo benar-benar besar. Hamba melihat orang itu di sana dalam perang tanding melawan Panji Ano. Beberapa hari sebelumnya, Anak buah hamba melihat Rudro Bondo yang menyamar berada di Kediri. Aku tidak telaten lagi mendengar semua itu, Rono Patmo. Laksanakan semua perintahku. Hancurkan Ganter ketika saatnya telah tiba. Thank you. Tatih, Baginda melangkah menuju ruang dalam, diiringi oleh Tumenggung Rono Patmo yang menyembah. Ruang di bagian dalam dari sasana sewaka itu kemudian menjadi hening dan sepi. Sesepi hati Baginda yang kehilangan Ken Umang, yang beberapa lama telah menghangati tubuhnya. Dan kembali ke Gantar, Rangga Lampitan menengok Prodo Sekar yang terbaring lemah di pembaringan bambu. Bagaimana keadaanmu? Keadaanku baik. Aku merasa lambungku tidak pedih lagi. Hmm. Berbanggalah kau mempunyai seorang tabib yang pandai. Syukurlah. Dengan demikian kau akan sembuh, Brodo Sekar. Yang kemudian menggoda hatiku. Apakah yang akan kau lakukan setelah aku sembuh? Menghukumku? menjebloskan aku ke dalam penjaramu? Tidak. Tidak. Lalu apa? Menarikku agar aku berpihak denganmu? Bagaimana kalau iya? Aku memintamu bergabung dengan kami. Berpihak dengan kami. Aku tak sudi. Bagus. Aku percaya hal itu. Seharusnya memang demikianlah kau bersikap kau harus berani mempertahankan keyakinanmu. Tetapi jika aku boleh bertanya, apakah kau akan kembali ke Kediri? Tetap mengabdi kepada Kediri yang telah dengan jelas mencampakkanmu? Bagaimana? Pertanyaanmu membuat aku bingung. Meski tidak kutanyakan, aku yakin di dalam hatimu tumbuh pertanyaan itu. Kau tentu bingung. Aku ingin kembali ke Kediri. Jika itu yang kau inginkan, tentu aku kabulkan. Kau boleh meninggalkan Ganter setelah kau sembuh. Tetapi, kalau aku boleh mengetahui, apakah kau tetap akan mengabdi pada Kediri? Pertanyaanmu ini mengusik hatiku. Tetapi baiklah. Aku ingin menceritakan apa yang ada di dalam hatiku. Aku ingin kembali ke Kediri. Akan tetapi, dengan tujuan yang lain. Hmm, apakah tujuan yang lain itu? Aku harus menemukan orang yang telah berbuat jahat kepadaku. Aku harus berurusan dengannya. Orang yang melakukan adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang adalah orang suruhan. Lalu siapa kira-kira yang menyuruh Aryo Rangsang untuk menghabisi kau dan Panji Anum jika mengalami kegagalan? Tidak bisakah kau membayangkan siapa kira-kira? Orang itu adalah Tumenggung Rana Patma. Tumenggung Rana Patma yang telah merancang dan menjatuhkan perintah menghancurkan gudang perbekalanmu. Orang itu pula yang tentu mengirim Haryo Rangsang untuk menghabisi kami. Apakah kau tidak pernah membayangkan bahwa jauh dari dugaanmu, justru Baginda Kertajaya yang memerintahkan Aryo Rangsang untuk membunuhmu? Pertanyaan Rangga Lampitan itu mengusik hati Prodo Segar, sehingga beberapa saat lamanya dia nampak termangu. Pandangannya menerawang, seolah sedang membayangkan wajah Baginda Kertajaya untuk hadir di dalam benaknya. Apakah kau tidak pernah membayangkan kemungkinan seperti itu? Bahwa Baginda Kertajaya lah yang memerintahkan untuk membunuhmu melenyapkan kau dan kawan-kawanmu jika kalian gagal dalam melaksanakan tugas. Aku tidak pernah membayangkan Baginda akan melakukan hal itu. Kau terlalu memuja Baginda, seolah Baginda adalah sosok yang tidak mempunyai cacat dan celah. Tetapi cobalah kau renungkan. Apakah kau tidak percaya jika Baginda sendiri yang memerintahkan untuk melenyapkanmu? Hmm? Apa untungnya? Apa untungnya Baginda menjatuhkan perintah seperti itu? Tentu saja ada maksud tertentu. Kau dan Panji Anum harus dilenyapkan. Karena kau dan Panji Anum tentu mempunyai hal-hal yang sangat berbahaya jika jatuh di tangan kanker. Terlalu banyak yang kau ketahui. Jika yang memerintahkan itu adalah Tumenggung Rana Padma, Aku lebih mempercayai. <laughs> Kau tahu siapa Haryo Rangsang? Kau tahu siapa dia? Aku mengenalnya. Hmm. Kau hanya mengenalnya. Tetapi di belakang Haryo Rangsang, kau tahu siapa yang mengendalikannya? Haryo Rangsang dahulu adalah pimpinan mata-mata yang menyusup di sini Nampaknya ia bertanggung jawab langsung kepada Tumenggung Murtiwandawa. Namun sejak Tumenggung Murtiwandawa minggat dari Kediri, Haryo Rangsang langsung berhubungan dengan Baginda Kertajaya. Haryo Rangsang tidak berada di bawah perintah Tumenggung Yuda Paksa ataupun penggantinya, Tumenggung Rana Ranapatma. Aku tidak sedang mempengaruhi pikiranmu atau meracuni pendapatmu. Akan tetapi aku hanya mengatakan sebagaimana apa yang aku ketahui. Bahwa Haryo Rangsang berada di bawah perintah langsung Baginda Kertajaya. Boleh jadi, Haryo Rangsang mendapat perintah dari Temenggung Ranapatma. Namun, sebuah kemustahilan jika Baginda tidak mengetahui. Nah, bagaimana? Kau mempunyai keyakinan yang lain? Ya, mungkin kau benar. Bukan hanya sekedar mungkin. Akan tetapi, aku justru meyakini. Nah, Prodo Sekar, jika ada sesuatu yang kau ketahui, yang nampaknya sangat dikhawatirkan oleh Baginda, jika sampai jatuh di tangan kami, apakah kau keberatan untuk menceritakan kepada kami? Ah, kau keberatan mengatakan? Baiklah, akan aku katakan suatu hal yang aku ketahui. Katakan. Baginda memang telah menjatuhkan perintah untuk menghancurkan Ganter dalam waktu dekat ini. Kapan itu? Aku tidak tahu kapan. Yang aku ketahui, pada waktu dekat ini. Apakah tidak dalam bulan purnama? Ya, memang direncanakan pada bulan purnama. Akan tetapi itu dibatalkan. <laughs> Ternyata yang kau ketahui tidak sebesar apa yang aku ketahui, Sekar. Aku justru telah mengetahui kapan Kediri akan menyerang Ganter. Dan semua itu adalah berkat jeripaya telik sandi yang handal, yang berhasil diselundupkan ke setiap dinding rumah di Kediri. Jika kau mengetahui, kapankah itu? Tentu aku keberatan untuk menceritakannya kepadamu, Prodo Sekar. Yang penting sekarang adalah kau sendiri. Adalah jamak dan lumrah. Jika aku menawarkan, Apakah sebaiknya kau bergabung dengan kami di Ganter? Pertimbangkan. Aku sangat menghargai jika kau mau bergabung dengan kami. Kita bersama-sama bahu-membahu berjuang menyingkirkan Baginda yang telah banyak melakukan kekeliruan itu. Lalu, apakah yang bisa aku kerjakan? Kau bisa kembali ke Kediri. Aku berharap kau bisa mempengaruhi teman-teman akrabmu. Aku yakin kau mengenal beberapa orang senepati yang dekat denganmu, yang mempunyai wewenang dan mengendalikan sekelompok pasukan. Hmm. Bagaimana? Bagaimana jika kau memenuhi permintaanku ini? Wajah Prodo Sekar menyiratkan kebimbangannya. Dia memandang wajah Rangga Lampitan, seolah berusaha mengorek langsung ke kedalaman relung hatinya. Prodo Sekar nampak semakin bimbang, untuk kemudian menggeretakkan giginya. aku tak sudi memenuhi perintahmu itu. Lebih baik, kau bunuh saja aku. Aku hormati pendirianmu, Prodo Sekar, dan aku tidak akan membunuhmu. Bahkan kelak jika kau telah sembuh, aku akan melepaskanmu dengan ikhlas. Jangan mencoba menjeratku dengan budi. Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu terserah kepadamu. Apa yang kau lakukan setelah kami lepas, kecuali jika ternyata kau berusaha berbuat jahat kembali kepada kami, pada kantor, maka aku akan mengambil sikap lebih tegas. Nah, bagaimana? Aku dendam kepada Ratna Patma. Aku merasa sakit hati atas perbuatannya. Aku juga dendam kepada Kertajaya. Akan tetapi, untuk mengkhianati negaraku, untuk berkhianat terhadap Kediri, tidak, aku tidak akan berkhianat terhadap Kediri. Jika kelak terjadi perang, aku tetap akan berpihak pada Kediri. Hmm. Nah, itulah sikapku Ranggalampitan. Lampitan. Aku tidak akan mengubahnya. Sekarang kolah yang harus mempertimbangkan. Apakah kau akan membunuhku sekarang saja? Sebelum sebuah kriwikan akan membesar menjadi kerocokan, Untuk kemudian malah merepotkanmu. Tidak, Brodo Sekar, tidak. Aku justru menghormatimu. Sikapmu adalah sikap kesatria prajurit sejati. Sikapmu adalah sikap kumbakarna yang mempertahankan negerinya Alengka diraja. Kumba karena tahu bahwa Rahwana bersalah. Namun Kumba karena ternyata tetap membela negaranya, bukan dengan maksud membela Rahwana, akan tetapi dengan maksud membela tanah tumpah darahnya. Aku hargai itu Prodoskar, dan aku berharap kelak di kemudian hari di medan pertempuran, aku akan bertemu denganmu. Hari demi hari kemudian lewat, seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Tidak peduli dengan gelagak panas yang membakar jarak antara Bedander dan Kediri. Malam demi malam terus lewat, bulan yang muncul semula bulan sabit, sekarang semakin mendekati arah bulan purnama. Hingga pada suatu hari, melepasku? Ya, kau telah sembuh. Aku melepasmu. Katakan Rangga Lampitan. Sebenarnya apa pamrihmu dengan melepas aku? Sementara aku melihat kau tidak mau melepas yang lain, orang-orang yang aku bawa itu. Aku melihat kau tidak akan merepotkan Ganter. Namun jika aku melepas yang lainnya, mereka mempunyai kemungkinan besar untuk kelak merepotkan Ganter. Oleh karena itulah, biarlah mereka untuk sementara menginap di Pakunjaran. Lalu pamrih apa yang tersembunyi di dalam hatimu dengan melepas aku kali ini? Jangan berprasangka. Kembalilah ke Kediri. Mungkin kau bisa bercerita kepada orang-orang Kediri tentang Ganter, prajurit yang dimilikinya, dan sebagainya. Sehingga Kediri akan mendapatkan gambaran yang jelas jika bermaksud menggempur Ganter. Baiklah, Rangga Lampitan. Terima kasih. Kau telah melepas aku. Kau telah memberi kesempatan kepadaku untuk membalas sakit hatiku. Selamat tinggal. Selamat jalan, Prodo Sekar. Ingat, aku tidak keberatan jika kau menemui Rudro Bondo. Gunakan kata-kata sandi yang telah aku berikan. Namun jika kau tidak menghendaki, tidak apa-apa. Nah, Kau boleh menggunakan kuda itu. Kuda yang cukup tegar untuk menghantarmu ke Kediri. Kuda itu sebenarnya adalah kuda yang dimiliki pasukan berkuda Kediri. Akan tetapi, karena mereka tidak bisa merawatnya dengan baik, maka terpaksa orang-orang Ganter memanfaatkannya. Terima kasih. Selamat Hop. jalan. Selamat jalan, Rodo Sekar. Hea, hea. Bedanya kenyataan yang kulihat di Ganter dengan apa yang selama ini berada di angan-anganku. Aku menyaksikan sekelompok orang yang dengan tulus berjuang mendambakan perubahan. Ah, aku tidak melihat adanya keserakahan. Angan-anganku lebur oleh kenyataan yang kutemui. Orang-orang Ganter ternyata bukan sekelompok orang tua. Aku melihat para Brahmana dan Wasi yang tidak puas berkumpul di sana. Aku sendiri ternyata aku dilepaskan. Mestinya aku tengah berada di dalam penjara yang mereka miliki. Tetapi ternyata, di samping aku mendapatkan perawatan dan perlakuan yang baik, aku justru berhasil, Arok. Lihat, aku berhasil. Aku berhasil, Ken Arok. Belum, Kebo Ijo. Hah? Apa katamu? Belum. Oh, jadi aku kau anggap belum berhasil, begitu? Kau lihat batu itu, lihat. Batu itu hancur berantakan berkeping-keping. Jika kepala yang tertimpa ayunan tanganku baru saja, kepala itu tentu juga hancur berantakan berkeping-keping. Kepala yang akan hancur itu tentu kepala kerbau. Tetapi bukan kepala manusia yang memiliki ilmu kanuragan. Jika orang yang kau hadapi adalah orang yang juga memiliki ilmu kanuragan, maka orang itu akan mampu mengimbangimu. Kau mampu menghancurkan batu itu menjadi bongkahan-bongkahan. Bagaimana jika dalam keadaan yang sama, lawanmu mampu menghancurkan dalam serpihan-serpihan? Kaulah yang akan berantakan kebo ijo. Gila. Ulangi sekali lagi dan pusatkan segenap perhatianmu. bike. Bike. Kujang kerayang kebo ijo benar-benar mengerikan. Ayunan tangannya bagaikan ayunan raksasa menghajar bebatuan yang kemudian pecah berantakan. Di balik beku wajah Ken Arok, pemuda itu sebenarnya merasa puas melihat kemajuan yang pesat yang dialami kebo ijo. Dibimbing oleh Ken Arok, kebo ijo mengalami peningkatan olah kanuragan yang luar biasa. Wujudnya bagaikan orang yang tidak bisa mengurusi diri sendiri pakaiannya compang-camping, namun kematangan jiwanya semakin meningkat. Bebatuan hancur pecah berantakan ketika dihajar oleh kekuatan ajian yang tergenggam di tangannya. sudah habis kekuatanmu, Kebo Ijo. Oh. Hmm? putus otot-otot yang mengikat jantungku. Cobalah ah. sekali lagi, Kebo Ijo. Ah. apa katamu? Coba sekali lagi. Oh, aku, aku tidak kuat lagi, Ken Arok. Kau masih mampu berdiri di atas kedua kakimu. Kau masih mampu membangkitkan kekuatan dahsyat itu. Sekali lagi, ah. ayo lakukan Kebo Ijo. Karena dalam perang tanding yang sebenarnya, Mungkin lawanmu masih mampu bertahan dan sekarang sedang merayap untuk menghunjamkan kerisnya ke dadamu. Kau harus menghabisinya. Bangkitkan kembali kekuatanmu yang tersisa. Hajar lawanmu. Lakukan kebo ijo. Baik. Baiklah. Aku akan lakukan. Akan aku lakukan. Batu yang itu lawanmu. Uh, uh, uh, uh. aku. Aku berhasil. Oh, aku berhasil. Oh, Ken Arok. Aku berhasil, kan Arok. Bagaimana perasaanmu sekarang, Kebu Ijo? Hmm? Aku merasa seperti tidak bertenaga, Ken Arok. Akan tetapi kau telah menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa. Oh, benarkah pujianmu itu? Ya. Sekarang kau berhasil. Belenggu yang menghambatmu ketika kau melontarkan kekuatan itu telah berhasil kau hempaskan. Iya. Tetapi aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi sekarang. Bahkan untuk berdiri pun rasanya seperti tidak mampu. Tenagamu akan dapat pulih kembali. Ajian apakah yang telah kau ajarkan padaku ini? <laughs> Terserah kepadamu menamainya. Maksudmu? Apa yang kuajarkan kepadamu sebelumnya tidak pernah kupelajari dari orang lain. Aku merasa aku bisa begitu saja. Oh. Ajian itu tidak ada namanya. Jika kau akan memberi nama, terserah. Aku tidak keberatan, Kebo Ijo. <laughs> Kenapa? Hmm? Aku ingin ketawa, tetapi terasa sakit di lambungku. Apa yang lucu dan ingin kau tertawakan itu? Ah, orang lain sibuk memberi nama pada ajian yang mereka miliki. Tetapi kau tidak. Itu karena aku tidak terlalu pusing. Iya, tetapi ajian itu sekarang telah kumiliki. Aku akan memberi nama. Bagaimana? Terserah. Kau akan memberinya nama apa? Oh, ajian ini, aku beri nama Sawur Endok Amun-Amun. Arok mengangguk-angguk mendengar nama ajian yang disebut oleh Gebo Ijo. Alam pikirannya tiba-tiba menjelajah ke tempat lebih jauh atas makna nama itu. Tiba-tiba dia teringat pada sebuah rencana besar yang berada di dalam benaknya. Saur adalah sesuatu yang ditebarkan, dan nasib kebo Ijo kelak bagai endok amun-amun itu sendiri Ken Harok mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana Ken Arok? Sebuah nama yang bagus dan dahsyat. Sawur Endok Amun Amun. Bagus sekali. Aku tidak keberatan kau menggunakan nama itu untuk ajian yang telah kuajarkan kepadamu. Terima kasih. Tapi mengapa kau menggunakan nama yang penuh dengan makna itu, Kebo Ijo? Kekuatan yang kurasakan luar biasa di dalam genggaman tanganku. Seolah aku menaburkan bau kematian. Dan siapapun yang menerima hantaman ajian ini, Nasibnya bagaikan endok amun-amun. Bagaimana kalau nama itu justru menghantamu sendiri? Apa maksudmu? Uh, tidak, kau benar. Itu hanya sebuah nama. Maafkan aku, Kebo Ijo. Karena ku persiapkan engkau sebagai batu loncatanku. Kaulah pijakan pertama dari niatku menggapai cita-cita. Jangan salahkan aku hingga kelak kau melihat kenyataan yang paling pahit. Uh, apakah kita akan kembali ke Tumapel? Tidak berapa lama lagi Purnama akan tiba ke Boijo. Maksudmu? Apakah kau tidak tergelitik untuk menyaksikan sebuah tontonan yang menarik? Oh, peperangan antara Ganter dan Kediri. Benar. Apakah kau bermaksud melibatkan diri? Oh, tidak. Aku tidak akan melibatkan diri lebih dulu. Kita menonton saja. Apa yang akan terjadi di antara Kediri dan Ganter itu akan menjadi sebuah pelajaran bagiku. Baik. Aku sependapat. demikianlah, di sore harinya, kepo Ijo bersama-sama dengan Ken Arok membelokkan arah menuju Ganter. Mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Dan ketika sore bergeser menuju ke petang, Prodo Sekar yang berkuda telah mendekati Kediri. Di ambang gerbang, dia ragu-ragu sejenak. saat ini mungkin telah tersebar berita di Kediri bahwa aku telah mati di kantor karena gagal melaksanakan tugas. Sebaiknya aku temui Senopati Ajar Laksita. ia pasti banyak mengetahui berita apa yang beredar di Kediri. Jika demikian, aku harus berbelok ke kiri, menyusuri dinding. Aku bisa masuk ke dalam kota raja dengan melompati dinding. Selamat malam, Nyai. Ah. Kenapa, Nyai? Kau adik Prodo Sekar? Iya, benar. Kau masih hidup? Aku masih hidup, Nyai Laksita. Tetapi orang-orang Kediri mengira aku sudah mati. Boleh aku bertemu dengan Kakang Ajar Laksita? Kakangmu sedang menghadap ke kediaman Gusti Tumenggung Rana Padma. Sudah mulai dari senja tadi. Mungkin sebentar lagi datang. Ayo, masuk Ladi. Baiklah. Apa yang terjadi denganmu, Adi Prodo Sekar? Semua orang di keprajuritan membicarakan kau yang telah gugur di kantor. Bagaimana keadaan sebenarnya? <laughs> Ceritanya jungkir balik, Nyai. Apakah Kakang Ajar Laksita berkuda, Nyai? Iya, Kakangmu berkuda, Adi. Tetapi sebaiknya bersembunyilah. Siapa tahu bukan Kakang Ajar Rakcita. Sekar nampak bimbang. Begitu juga dengan Nyai Laskida. Prodo Sekar segera beranjak dari tempat itu untuk bersembunyi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.